Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah masih tetap menyisakan para ulama. Allah masih tetap menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang berilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaklah kita menghormati ilmu itu sendiri mempelajarinya dari para ulama, mengkajinya dari mereka, mendengarkan fatwa ulama, mendengarkan nasihat mereka dan mengindahkan petuah petuahnya Ini syukran lillah sebagai syukur Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para salafus salih qad qa'adu qa'idatan 'azimah. Mereka telah meletakkan satu kaedah yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Kaedah yang sudah diucapkan oleh mereka dengan sepakat untuk memuliakan ilmu. Bahwa ilmu yu'ta walayati. Yang namanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kaum muslimin sidang jumah, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kisah yang bagus yang terjadi pada Imam Malik rahimahullah. Ketika beliau dipanggil oleh khalifah, khalifah yang Rashid, Harun al-Rashid, rahimahullah. Memanggil Imam Malik sekali, tidak datang. Maka dipanggil lagi yang kedua kali. Baru kemudian Imam Malik datang dan kemudian Amirul Mukminin Khalifah yang mulia Harun al-Rashid menegurnya. Mengapa? Engkau dipanggil oleh amirmu, oleh imammu, kemudian Allah menyel engkau menyelisihi perintah Amirul mu'minin. Maka dijawab oleh Imam Malik rahimahullah dengan kalimatnya ya Amirul mu'minin. Akhbarani zuhri an Kharijah ibn Zaid ibn Thabit an abihi Qala kuntu aktubul wahyi baina yadai Rasulillah wa ya amirul mu'minin. Aku mendengar dari Zuhri, dari Kharijah, dari Zaid bin Sabit, dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, penulis wahyu. Mengisahkan bahwa aku menulis wahyu dengan tanganku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala لا يستوي القاعدون من mu'minin tidak sama orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang berangkat berjihad fi sabilillah. Kemudian Abdullah ibni Ummu Maktum radhiyallahu taala anhu yang buta bertanya kepada Nabi menyatakan kesedihannya ya ya Rasulullah inni rajulun darir, ya Rasulullah aku ini orang yang buta Allah telah menurunkan keutamaan jihad visabilillah. Bagaimana denganku? Aku tidak bisa berjihad. Dalam keadaan aku begini, aku begitu. Padahal aku ingin mendapatkan keutamaan itu. Rasulullah SAW menjawab, La adri. Aku tidak tahu. Jadi tidak bisa menjawab. Kata penulis wahyu, Thabit Rahim radhiyallahu taala anhu menyatakan kemudian kaki Rasulullah SAW Maha Rasulullah SAW terjatuh di kakiku. Dan tersebelah. Sangat berat. Sampai aku merasa kakiku rasanya akan remuk. Dengan kaki Rasulullah SAW. Yang ternyata sedang menerima wahyu. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW tersadar. Dan menyatakan. Ghairu ulid darari. Kecuali orang yang memiliki udur Diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah hadis ini dengan lengkap, dengan kisahnya bahwa kalimat ghaira ulid darar datang berikutnya setelah orang-orang mengajukan seperti Abdullah bin Maktum menyatakan ya Rasulullah aku buta, aku begini ila akhir. Tiba-tiba turun ayat Allah mengecualikan ghaira ulid darari tidak sama orang-orang yang duduk yang tidak berangkat jihad kecuali orang-orang yang memiliki darar, kesusahan atau udur. Maka kata Imam Malik kepada Amirul Mukminin Khalifatul Rasid Harun Ar-Rashid. Ya Amirul Mukminin, harfun wahid. Bu'itha bihi Jibril min masirati khamsati alafi 'am. Ala yanbaghi an u'izzahu wa ujillah? Wahai Amirul Mukminin, satu huruf turun dari jarak yang jauh 50 ribu tahun. Apakah kita tidak memuliakannya? Subhanallah. Seorang imam, imam fil ilmi, seorang alim, ulama meminta uzur dengan meriwayatkan hadis bahwasanya ketika turun ayat itu Abdullah bin Maktum menyatakan demikian demikian kemudian Rasulullah belum menjawab Sampai kemudian terasa berat kaki Rasulullah SAW di kaki Zabit radhiyallahu taala anhu dan ternyata mendapatkan wahyu berikutnya ghairu ulil darari kecuali yang memiliki darar kecuali yang memiliki udur ya amirul mu'minin satu kalimat yang diturunkan dari jarak 50 ribu tahun minallahi ta'ala ala arsyihi dari arasnya dari tempat yang sangat tinggi diturunkan satu kalimat apakah kita tidak memuliakannya tidak berpegang dengannya ini ghaira ulid darar artinya aku memiliki darar memiliki udzur ala kulli hal kisahnya masih berlanjut Amirul Mukminin berkata kepada Imam Malik sesungguhnya aku memanggil engkau karena aku ingin belajar Aku ingin mendapatkan ilmu darimu dan mendengarkan hadis-hadis darimu. Apa jawaban Imam Malik? Allah. Semoga Allah memperbaiki engkau, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya Amirul Mukminin, semoga Allah memperbaiki engkau. Aslahakallah. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Yang namanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Qala na'ati wa tamna'an nas hatta nansarif. Apakah aku harus datang kepadamu dan aku meninggalkan majelisku, meninggalkan sekian banyak orang yang ingin belajar? Idza muni'al ilmu min minal 'ammah lam yanfa'illahu al khassah wala 'ammah. Kata Imam Malik, kalau orang-orang banyak terhalang dari ilmu, maka sungguh apa manfaatnya ilmu ketika kami mendatangi engkau. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Amirul Mukminin, imam, penguasa, orang besar, orang mulia, tetapi Imam Malik mengajarinya Adam. Harus menghormati ilmu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Masih berlanjut dialog antara seorang amir dan seorang alim. Qala fataqra alayya idza atait. Kata khalifah, apakah kalau aku datang ke tempatmu engkau akan membacakan hadis kepadaku Kata Imam Malik, ma qara'tu ala ahadin mundu kada wa kada. Aku tidak pernah membacakan kepada siapapun sejak waktu itu dan setelah itu aku tidak akan membacakan lagi kepada siapapun. Artinya tidak membacakan secara khusus pada seseorang. Kalau begitu, kata khalifah, "Fataj'al man yaqra wa nahnu nasma." Kalau gitu engkau jadikan pembaca yang membacakan hadis-hadismu disaksikan engkau dan kami mendengar. Qala dzalika Yang demikian untukmu. Kata Imam Malik rahimahullah. Fadhahaba Rashid. Maka sang khalifah pemimpin sebuah negara besar mendatangi rumah seorang alim mendatangi masjidnya, mendatangi tempat kajiannya untuk duduk di tempat kajian. Tentunya yang namanya amir mendatangi tempat yang paling tingginya, tempatnya Imam Malik dan duduk di sebelahnya. Maka Imam Malik berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, ma adraktu ahla baladina illa wahum yuhibbuna an yatawadhu lillah." Wahai Amirul Mukminin, kami tidak mendapati penduduk negeri ini, yakni Madinah, dari para ulama'nya sejak dulu, kecuali mereka semuanya menyukai agar kita ini tawaduk kepada Allah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka khalifah paham. Beliau turun dari tempat Imam Malik dan duduk bersama kaum muslimin, bersama rakyat jelata. Fanazala minal minassah wa jalasa baina yada Malik. Duduk di hadapan Imam Malik. Sebagaimana talib kepada gurunya. Sebagaimana santri kepada ustadznya. Duduk bersimpu di hadapannya mendengarkan hadis. Wahakadha demikianlah Harun al-Rashid belajar kepada Imam Malik dengan mendatangi majelisnya. Terus dan dibacakan pembacanya ketika itu Ma'an Ibni Isa al-Fuzari sidang Jumat yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah memuliakan ilmu, bukan memuliakan fulan wa fulan. Ini adalah memuliakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu ini masih terjaga dengan adanya para ulama, para pembawa-pembawa ilmu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekelompok manusia umat manusia sejak dulu sampai hari ini tidak pernah ada yang lebih mulia dari ulama. Apapun kedudukannya, tidak ada yang lebih mulia dari ulama. Al-muluku hukam ala nas. Memang penguasa-penguasa itu pemimpin manusia, pengatur manusia. Tetapi ulama pengatur penguasa. Memang penguasa memimpin manusia, tapi ulama yang mengajarkan ilmu dan mengajarkan adab seorang pemimpin, yang mengajarkan adab seorang penguasa, yang mengajarkan apa kewajiban dan hak-hak penguasa, para ulama yang mengajarkannya kepada mereka. Maka mereka dalam sisi ini murid. Mereka para penguasa dari sisi ini adalah murid-murid para ulama yang butuh bimbingan ilmu Bagaimana berkuasa dengan baik, bagaimana beradab dengan baik, bagaimana memimpin rakyatnya, apa kewajibannya, apa hak-haknya. Dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah. Satu riwayat dengan sanadnya kepada Sufyan al sauri rahimahullah. Kata Sufyan al sauri kana khairun nas wa ashrafuhum wal manzuru ilayhim fid din alladziina yaqumuna ila haula'i yakni mulata amrihim. Dulu orang-orang mulia, orang-orang pilihan, para ulama, para panutan mereka mendatangi penguasa. Menasehati mereka, menegur mereka kalau salah. Engkau tidak boleh demikian, engkau tidak boleh demikian. Dulu demikian keadaannya. Maka saat itu Orang-orang yang di rumah tidak mendatangi penguasa dengan nasihat-nasihat adalah orang-orang yang hampir dikatakan tidak bermanfaat ilmunya. Tetapi sekarang ketika keadaan berubah, berbondong-bondong manusia mendatangi penguasa ke kasar-kasar mereka, ke istana-istana mereka, menyatakan dengan ini dan itu kepada penguasa agar dekat dengan penguasa agar didudukkan oleh penguasa di sampingnya agar agar ila akhirih fakanu maka ketika itu justru para ulama yang terbaik adalah mereka-mereka yang duduk di rumah-rumah mereka sampai para ulama para penguasa yang datang bertanya kepadanya lihat kata beliau di akhirnya ucapan Sufyan Tsauri rahimahullah maka fadilah yang namanya keutamaan dulu ketika zaman orang-orang enggan kepada penguasa sehingga penguasa tidak mendapatkan nasihat maka berangkatlah para ulama mendatangi penguasa dan menasehati dengan penuh resiko karena kalimat yang paling tinggi kedudukannya adalah kalimat haqqin inda sultanin jair kalimat yang hak di hadapan penguasa yang jahat maka para ulama ketika itu yang mendatangi penguasa, menasehatinya dan menegurnya dengan ayat dan hadis adalah orang-orang hebat, orang-orang istimewa, orang-orang yang memuliakan ilmu. Tentunya beresiko. Tetapi belakangan sudah muncul para ulama, para penjilat-penjilat penguasa, berduyun-duyun, berbondong-bondong menawarkan dagangannya, kami punya fatwa, kami punya petunjuk, kami punya bimbingan, seakan-akan ilmu tadi direndahkan oleh mereka, murah. Maka saat itu kata Sufyan Thauri, sungguh yang lebih mulia adalah tetap di majlisnya mengajari manusia ilmu, mengajarkan pada manusia ayat dan hadis. Kalau mereka mau datang kemari, belajar atau bertanya secara langsung, kami akan jawab kaum muslimin. Berarti keadaannya tidak selalu sama. Keadaannya tidak selalu sama. Kita harus berupaya bagaimana agar ilmu terla selalu terhormat. Kita harus menjaga bagaimana ilmu selalu mulia. Jangan direndahkan, jangan dijadikan murah. Wa ma'lumun anna kulla fadilatin innama hiya wasatun baina ridlain. Maka jelaslah bahwa yang namanya ilmu atau kemuliaan ilmu selalu di tengah-tengah antara dua kerendahan. Yang namanya kemuliaan selalu tengah-tengah di antara dua kerendahan. Kerendahan karena mengangkatnya terlalu tinggi, kerendahan karena menjualnya terlalu murah. Yani izazul ilmi wasafun. Berarti kemuliaan ilmu tengah-tengah. Baina idlalihi wa tajabbur bihi. Kemuliaan ilmu itu tengah-tengah antara merendahkannya, menjatuhkannya, dan antara tajabbur bihi, bersombong-sombong dengannya. Maka hendaklah jadikan ilmu di antara keduanya. Pelajari ilmu dan dudukkan pada kedudukannya yang mulia. Pegang ilmu dan dudukkanlah pada kedudukan yang tinggi. Jangan kau rendahkan dengan menjajakannya kepada para penguasa dan orang-orang kaya kamu mau saya ajari? Karena urusannya al hukum Hanya karena ingin mencari keuntungan, mencari bayaran, mencari kedudukan di sisi penguasa. Tetapi jangan pula sombong dengan ilmu sehingga orang susah untuk mendapatkannya. Jangan. Jangan ini, jangan itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kisah ini dari Imam Malik rahimahullah dan Khalifah Harun al-Rashid menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana sikap para ulama tetap menghormati para penguasa, memuliakan para penguasa karena memang mereka adalah orang-orang yang harus dimuliakan, tetapi tidak lepas dari nasihat. Tetapi tetap memuliakan ilmu ya Amirul Mukminin. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Maka kita katakan kepada orang-orang mulia di bawah penguasa yang memohon untuk didatangi ya fulan ya amirul mu'minin, al ilmu yu'ta walayati datang kami punya majelis datang kami punya kajian datang kami punya kesempatan banyak karena kami tiap hari mengajar semoga dengan demikian mereka akan menghargai ilmu akan menghormati ilmu dan ilmu akan tetap menjadi sesuatu yang mulia أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Uhiya ilayya an tawaddu hatta لا يظهر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد kata Nabi sallallahu SAW dalam Sahih Muslim disebutkan beliau bersabda diwahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar jangan seseorang berbangga-banggaan kepada orang lain dan jangan seseorang membolimi orang lain. Kan disuruh untuk tawadhu. Maka hendaklah kita tawadhu dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala Semakin kita berilmu semakin besar tanggung jawabnya. Semakin kita banyak hafal ayat dan hadis, semakin kita dituntut untuk mengamalkan lebih banyak lagi amalan-amalan saleh. Maka tentunya seorang yang bertambah ilmunya semakin takut. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Karena dengan ilmu mereka semakin kenal Allah. Dengan ilmu mereka semakin kenal dirinya siapa. Betapa rendahnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dia tahu tanggung jawabnya yang begitu besar. Yang saya yakin, kita semua yakin bahwa kita belum menunaikannya secara sempurna. Maka tawadhu'u Tawaduklah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya adalah kadang tersamar antara dua perkara. Antara tawadhu wal mahanah. Tawadhu dengan mahanah. Tawadhu itu merendahkan dirinya di hadapan Allah, sedangkan mahana menghinakan dirinya dan menjatuhkan wibawanya dan menjatuhkan ilmu yang dibawanya. Ini mahana, bedakan antara keduanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yang namanya tawadhu' yatawallad min bainil ilmi billah. Yang namanya tawadhu' adalah yang lahir karena kenalnya dia kepada Allah. Karena dia kenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia dan karena dia tahu dengan yakin siapa dirinya dan apa kekurangan-kekurangannya, apa aib-aibnya, maka lahirlah tawaduk pada dirinya. Saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya apa-apa. Saya jahil, belum tahu apapun. Karena demikianlah ilmu. Ada salah sata asbarin ada tiga jengkal. Jengkal pertama sombong dia. Jengkal kedua <laughs> dia mulai sadar <laughs> tawadhu dia. Jengkal ketiga saat itu dia betul-betul sadar bahwa dia ternyata belum tahu apa-apa. Ikhwani bidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti mereka-mereka yang sombong dengan ilmunya membanggakan ilmunya itu masih di Jibril awal masih di jengkal pertama yang dijuluki Abu Shibrin. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya tawadhu lahir dari ilmu dia. Bagaimana dia kenal Allah, betapa mulianya, betapa tingginya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan mengenali dirinya, bahwa dirinya betapa rendahnya, betapa kurangnya, betapa bodohnya, dan betapa dia tidak memiliki apa-apa. Dan dia tahu sendiri tentang kekurangan-kekurangannya. Orang lain belum tahu. Orang lain tidak mengerti bahwa dirinya memiliki kekurangan. Tapi dia sendiri yang tahu bahwa dirinya memiliki kekurangan dan aib. Maka lihatlah pada kekurangan dirimu. Lihatlah pada dosa-dosamu sendiri. Sehingga dia sadar bahwa aku bukan orang suci. Ini tawadu. Yang tidak Allah berikan kecuali pada orang-orang yang Allah kehendaki dengannya kebaikan. Adapun mahana adalah kerendahan. Merendah di pintu-pintu penguasa. Merendah di pintu-pintu orang kaya. Merengek ke sana kemari mencari kebutuhan dirinya dengan mengorbankan ilmunya. Itu bukan tawadhu. Itu mahana, itu menghinakan dirinya. Kaum muslimin rahimahullah, betapa banyak para duat, para dai para ustadz orang yang berilmu ternyata diatur oleh orang bodoh. Diinjak-injak oleh orang-orang yang nggak punya ilmu. Dipanggil ke sana, kemari, disuruh begini, disuruh begitu. Iya, iya, saya laksanakan. Betapa rendahnya dia. Apakah itu tawadhu? La wallah, itu bukan tawadhu, itu mahana menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Fahada kulluhu du'ah, bukan tawadhu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tawadu dengan dha'a itu sangat berbeda jauh. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu tawadu, wa yubghidu dha'ah. Sedangkan Allah mencintai sifat tawadu dan Allah tidak suka orang yang merendahkan dirinya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah. Allah berikan ujian yang sangat berat. Di masa Harun al-Rashid, Mu'tazilah nggak berani berbuat apa-apa. Mengapa? Karena dia sudah berkata di hadapan ummah, khalifah yang saleh, menyatakan lillahi alayya in abfarani bihi la aqtulannah. Sungguh wajib atasku kalau aku sampai berhasil menangkap dia, aku akan bunuh dia. Siapa? Bishr ibn Ghayyat, sang Mu'tazili maka di masa beliau sembunyi, tidak terlihat, tidak terdengar. Imam Zahabi mengisahkan dalam tarikhnya dan juga di dalam siar A'lamin Nubala meriwayatkan dari anaknya Imam Ahmad rahimahullah, Salih ibni Ahmad ibni Hambal, bahwasanya Imam Ahmad dan Muhammad ibni Nuh, semoga Allah merahmati keduanya, orang-orang yang alim ditangkap ini, dua-duanya diikat dan dibawa menghadap kepada khalifah yang ketika itu sudah berganti khalifahnya yaitu khalifah al-ma'mun kaum rahimani wa rahimakumullah di perjalanan bertemu dengan seorang A'rabi Badui berkata kepadanya ya Ahmad ini yaktulukal haqqu mutasyahidan Wa in ishta ishta hamidan. Wahai Ahmad, kalau engkau dibunuh oleh kebenaran, engkau mati dalam keadaan syahid. Kalau engkau mati karena kebenaran, itu maknanya. Ya Yaqtulukal haqqu dibunuh oleh kebenaran, maksudnya kalau engkau mati karena kebenaran, maka niscaya engkau akan masuk surga sebagai syahid. Tetapi kalau engkau hidup pun engkau hidup di atas kebenaran. Kata Imam Ahmad, sungguh tidak ada kalimat yang lebih mengena di hatiku daripada ucapan orang Arabi tadi. Ini tawaduknya Imam Ahmad rahimahullah. Ilmu nasihat dari seorang Badui didengar, diterima. Kalau itu hak. Sampai kemudian di perjalanan Muhammad ibn Nuh rahimahullah sudah mulai merasa nggak kuat dia dan berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah ya Aba Abdullah Allah Allah innaka lasta kamisli innaka rajulun yuqtada bika qad mudda al-khalqu a'naqahum ilayka lima yakunu minka fattaqillah kata Muhammad bin Nuh yang sama-sama ditangkap sama-sama diikat berkata kepada Imam Ahmad ya Ahmad ya Aba Abdullah aku peringatkan engkau dengan nama Allah engkau tidak sama denganku engkau panutan umat Engkau dikenal keilmuanmu sebagai imam. Engkau dikenal manusia menjulurkan leher-leher mereka melihat apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Maka bertakwalah pada Allah. Wasbut li amrillah. Hendaklah kokoh di dalam perintah Allah. Itu wasiat terakhir dari Muhammad ibn Nuh. Yang kemudian setelah itu dia meninggal. Rahimahullah. Rahimahullah. Maka Imam Ahmad mendapatkan nasihat yang kedua. Kalau dia kokoh di atas hak, dia akan mendapatkan jannah sebagai syahid. Sebagaimana nasihatnya A'rabi. Dan nasihatnya Muhammad bin Nur rahimahullah bahwa engkau adalah panutan umat. Segala gerak-gerikmu akan dilihat. Ini menunjukkan bahwa kesalahan seorang biasa dengan kesalahan seorang ulama akan berbeda. Kesalahan orang biasa dengan kesalahan ustaz, dai akan berbeda, tidak akan sama. Karena panutan umat akan berpengaruh di masyarakat. Karena dia tokoh yang dilihat, dipandang semua gerak-geriknya. Maka hendaklah memuliakan ilmu dengan sikap yang saleh. Hendaklah wahai para pembawa ilmu, wahai para duat, wahai para dai, wahai para ustaz, muliakanlah ilmu yang kau bawa. Peganglah kokoh dan kuat. Dan hendaklah dihiasi dengan akhlak yang mulia. Imam Ahmad rahimahullah mulai sampai di hadapan Ma'mun dan di sana ada Ibnu Abi Duat sang tokoh Mu'tazilah bersamanya ditanya dengan semua pertanyaan dibantah oleh Imam Ahmad rahimahullah sampai ketika terlihat bahwa orang ini tidak punya ilmu Imam Ahmad diam tidak berbicara. Sampai ditanya dengan sekian banyak pertanyaan, dia tidak menjawab kecuali satu kalimat. Utuni syai'an min kitabillah au sunnati Rasulullah aqulu bihi. Kata Imam Ahmad, datangkan padaku ayat atau hadis, aku akan pegang. Berbicara lagi Ibn Abi Du'ad. Tidak mau menjawab Imam Ahmad. Bahkan menengok pun tidak. Sampai makmun mulai berang. Ya Ahmad, jawab pertanyaannya. Tetap Imam Ahmad tidak berbicara. Murka semakin keras. Idribu, pukul dia. Maka dicambuk dengan 19 kali cambukan. Dan ditanya kembali, jawablah Ibn Abi Du'ad. Jawabannya sama seperti tadi. Atuni min kitabillah atau sunnati Rasulillah aqulu bihi. Sampaikan padaku ayat atau hadis, aku akan sampaikan, aku akan katakan. Sampaikan dalil padaku, aku akan pegang. Orang-orang di sekitarnya ikut marah. Karena ini di alam terbuka. Dikatakan engkau membiarkan khalifah terkena sangatan terik matahari sekian lama Ya Ahmad, jawab. Tidak berubah, tidak bergeser dari pendapatnya. Datangkan padaku ayat Allah atau hadis Rasulullah, aku akan pegang. Khalifah sedang berpuasa, engkau menyiksa khalifah. Ini amirmu, ini penguasamu, ini orang besar, ini pemimpinmu, engkau remehkan dia. Imam Ahmad tidak peduli. Mengapa? Berbeda dengan yang tadi, Imam Malik memuliakan Khalifah Harun al-Rashid. Kau di sini seakan-akan Imam Ahmad meremehkan khalifahnya? Tidak. Imam Ahmad sedang memuliakan ilmu. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak. Ini khalifah, amirul mukminin. Dia terkena sangatan matahari sekian lama menunggu jawabanmu. Tidak. Sampaikan ayat atau hadis, aku akan sampaikan. Maka dicambuk kembali. Dicambuk kembali sampai kemudian Imam Ahmad mulai kehilangan kesadarannya. Sampai kemudian dia tersadar dalam keadaan belenggunya telah dilepas, dalam keadaan orang-orang telah bubar, tinggal beberapa orang saja yang tersisa. Kemudian dikatakan, apa yang terjadi padaku? Dijawab, bahwa mereka memukulmu dan kemudian merobohkanmu dalam keadaan tertelungkup. Mereka menutupimu dengan hasir, dengan tikar dan mereka menginjak-injakmu. Kata Imam Ahmad, aku tidak merasa apapun. Aku tidak merasakan apapun. ini pun termasuk memuliakan ilmu. Dia tidak peduli dirinya sakit. Dia tidak peduli dirinya disiksa. Ilmu dikatakan. Al-Haq dikatakan. Bahwa Al-Quran ucapan Allah bukan makhluk. Dia tidak peduli. Walaupun dirinya binasa. Apa yang disampaikan pada siang hari ini. Hanya satu masalah saja. Tidak susah untuk menghafalkannya. Muliakan ilmu yang kita sudah pelajari. Aqulu qawli hadha. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على توحيده ويثبتنا على التوحيد والسنة نبيه ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة ومن الفرقة الناجية ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة